والشاكرين والحمد لله رب العالمين عاشر المسلمين jemaah salat maghrib dan salat isya rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita hadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmatnya Semoga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita kita mampu untuk mensyukurinya yaitu dengan jalan taatullah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan dua pekan yang lalu dua pekan yang lalu kita telah mulai memulai kali yang pertama yaitu kita mencoba bersama-sama mengkaji satu permasalahan penting yaitu fitnah fitnah malapetaka huru hara yang akan terjadi menjelang datangnya hari kiamat. Hari kiamat sudah sama-sama kita maklumi dan sudah kita bahas dalam mukaddimah yang pertama bahwa membicarakan hari kiamat sudah pasti menyangkut rukun iman. Kita wajib mengimani adanya hari kiamat. Hanya saja dalam banyak penyampaian kadang luput daripada perhatian biasanya yang disampaikan itu hanya berkisar tentang peristiwa ketika kiamat itu terjadi dan setelah kiamat itu terjadi. Ini rasanya belum lengkap. Jadi berbicara hari kiamat paling tidak tiga hal ini harus kita bicarakan. Sebelum kiamat itu terjadi, karena sebelum kiamat itu terjadi justru disitulah yang penting. Ya, sebelum kiamat terjadi, ketika terjadinya hari kiamat dan setelah terjadinya hari kiamat kehidupan akhirat. Nah yang akan kita bicarakan ini sesuai dengan yang saya sampaikan dua minggu yang lalu, eh, seminggu yang lalu saya berhalangan ke luar kota Eh, dan akan kita lanjutkan di pengajian yang kedua. Ini insya Allah memakan waktu minimal 10 kali pertemuan. Bahkan mungkin bisa lebih. Ya. Bahwa yang kita akan kaji ini hal-hal yang berkenaan dengan fitnah malapetaka yang akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Ya. Bagi seorang mukmin ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ketika itulah dia mulai berpikir menghitung-hitung untung ruginya mempertahankan kehidupan dunia ini. Jadi seorang mukmin itu yang tahu, paham, dia sadar bahwa kiamat itu pasti terjadi. Maka dengan kesadaran itu dia menghitung-hitung untung ruginya mempertahankan kehidupan dunia ini. Sementara ya dalam banyak ayat Allah mensifati kehidupan dunia ya dan apa yang ada di atas dunia ini bersifat fana. Bersifat tidak kekal. Ya, pasti akan binasa. Ya. Dunia dan apa yang ada di atas dunia ini bersifat tidak kekal. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20. Ya, surat Al-Hadid ayat ke-20. Kalau saya salah dibetulkan ya. Di sana Allah menggambarkan tentang bagaimana hakikat keduniaan itu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim i'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takassurun bil amwali wal aulad kama sali ghaisin al kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu sutara wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur sudah ketemu masih cari. Hah? Betul. Oh, benar. Oh iya. Ya. Benar yang saya baca ya. Iya. Itulah firman Allah Taala ketika mensifati keadaan dunia. I'lamu ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Bahwa kehidupan dunia ini permainan dan senda gurau. Dunia ini main-main saja. Ya, hidup di atas dunia ini permainan dan senda gurau. Saya lihat. Lihat, kita lihat. Hidup di atas dunia ini, kehidupan dunianya Allah sifati permainan dan senda gurau. pun dunia dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Perhiasan-perhiasan dunia. Ya, yang menarik hati manusia. Wa tafakhurun bainakum. Hidup di atas dunia ini digambarkan oleh Allah saling berbangga-banggaan. Saling berbangga-banggaan. Ini firman Allah. Wa takatsurun bil amwali wal aulad ya saling berlomba tentang banyaknya harta dan anak. Jadi kehidupan dunia itu permainan dan senda gurau saja kata Allah. Dunia dipenuhi dengan hiasan-hiasan. Orang yang hidup di atas dunia itu disifati oleh Allah bermegah-megahan di antara mereka. Wa tafakkurun bainakum. Ya bainahum. Wa takassurun bil amwali wal aulad, saling bermegang berlomba tentang banyaknya harta dan anak. Padahal kata Allah, ya, kama sali ghaidin a'jabal kufar. Dunia itu diibaratkan oleh Allah seperti petani yang menanam satu tanaman. Seorang petani menanam satu tanaman. Tanaman itu tumbuh subur Ya, ketika tanaman itu tumbuh subur sudah pasti tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Sama saja ghaith a'jabal kufara nabatuhu. Ya, tumbuh subur menghijau. Ketika hijau tanaman itu menyenangkan hati penanamnya. Sama saja ghaith a'jabal kufara nabatuhu, thumma yahiju Patarah musfarran, thumma yakunu hutama. Tetapi hijau indahnya tanaman itu tidak bersifat kekal. Setelah hijau, dia akan mengering kata Allah. Setelah kering, ya, dia akan menguning. Setelah dia menguning, dia rontok tumbang ke bumi. Itulah dunia. Diibaratkan seperti tanaman. Hijaunya itu tidak kekal. Setelah hijau dia kering, setelah kering dia menguning, setelah kuning kuning rontok dia tumbang ke bumi. Itulah kehidupan dunia. Ya. Sedangkan wafil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan. Sementara kehidupan di akhirat itu ada azab Allah yang pedih kehidupan akhirat itu nanti Allah siapkan azab Allah yang pedih dan keriduannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dan dunia itu tidak lain adalah kesenangan yang menipu. Benar ya? Ya, itulah dunia itu seperti itu, tidak kekal. Orang yang perempuan yang hari ini masih hidup, yang sekarang umurnya 70 tahun atau 80 tahun. Ya. 60 tahun yang lalu ketika dia keluar rumah banyak orang tertarik. Masih indah dipandang. Tapi hari ini kalau orang itu masih hidup dan berumur 80 tahun, kulitnya sudah keriput, giginya pun sudah ompong. Dilihat sudah tidak seperti dulu, tidak indah lagi seperti dulu. Itulah dunia. Ya, tidak kekal, pasti binasa. Ya. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman ya ayat 26 Ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas dunia ini pasti binasa. Ya. Semua yang ada di atas dunia ini pasti hancur binasa. Tidak ada yang tersisa. Nah, itulah menandakan benarnya bahwa dunia ini ada batas akhirnya, yaitu hari kiamat, hari kehancuran, dan sifat dunia tidak kekal. Pasti dia akan habis, pasti dia akan fana, akan binasa. Seorang mukmin yang menyadari ini maka dia tidak berpikir untuk mencari kesenangan hidup di dunia karena Allah sifati dunia di ayat yang lain mataun khalil. Kesenangan yang sedikit. Ya, mataun khalil kesenangan yang sedikit. Bayangkan kita sudah kita sampaikan kajian tentang neraka, kajian tentang surga ya. Bagaimana nikmatnya hidup di surga. Buah-buahannya itu bisa dipetik sambil kita berbaring. Sambil berbaring di atas divan, tangan ini memetik buah-buah. Itu contoh, contoh kecil. Ya. Nah, oleh karena itu Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kapan kapan terjadinya hari kiamat itu? Kapankah kiamat itu terjadi? Ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan orang-orang musyrikin Quraisy kepada Rasulullah SAW ketika berada di Mekah. Ya Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah SAW tidak bisa menjawab, Rasulullah diam. Maka Allah turunkan ayat ini, yaitu firman Allah Taala dalam surat Al-A'raf ayat 187. Ya. yang Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda Rabbi. La yujalliha li illa hu. sabulat sabulat fis samawati wal ard. La ta'tikum illa baghtah. Ya. Mereka bertanya kepada Muhammad Muhammad tentang kapan hari kiamat itu terjadi. alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha? Kapan hari kiamat terjadi? Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakan kepada mereka, pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha. Tidak satu pun manusia mengetahui kapan waktunya datang hari kiamat itu termasuk Nabi sendiri bahkan malaikat sendiri tidak tahu. Sakurat samawati wal ard petaka huru hara ya yang akan terjadi di hari kiamat itu sangat dahsyat bagi langit dan bumi. Bayangkan. Sakulat samawati wal ard. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Petaka huru hara hari kiamat itu sangat dahsyat bagi langit dan bumi. La ta'tikum illa dharta. Ya, dan kiamat itu tidak akan terjadi melainkan dia datang secara tiba-tiba. Ya. Kiamat itu tidak terjadi melainkan dia datangnya secara tiba-tiba. Maka dalam surat satu hadis ketika membahas ayat ini dalam tafsir Imam Ibnu Katsir menukilkan satu hadis bahwa dikatakan inna sa'ata tahiju bin nas. Sesungguhnya hari kiamat itu ketika dia terjadi membuat manusia itu terkaget-kaget. Tidak pernah disangka. Ya. Nah, inilah pentingnya kita membicarakan ya, materi ini gitu. Karena kiamat itu tidak terjadi begitu saja. Dia akan didahului oleh tanda-tanda hari kiamat. Ini yang akan kita bicarakan. Sehingga dengan kita mengilmu ini kita tahu oh kiamat ini sudah dekat. Tanda-tandanya seperti ini gitu. Ya. Jadi dalam hadis ini dikatakan ketika uh, kiamat terjadi manusia terkaget-kaget. Sehingga dikatakan semua warrajulu yuslihu Pada saat itu ada orang-orang Ya, mereka ini gambaran ketika kiamat terjadi, ketika itu manusia sudah memperbaiki tempat minumnya. Jadi tempat minum itu ada yang bernama kirbah, ada yang bernama kaudor. Biasanya terbuat dari kulit. Kalau sekarang kan ada botol kemasan. Kalau dahulu mereka bikin dari kulit. Ya, kemudian dibawa kemana-mana. Itu tempat minum. Ketika kiamat itu terjadi digambarkan oleh Rasulullah ada orang-orang yang sedang sibuk memperbaiki tempat minumnya. Ada juga orang-orang warrujulu yusgi ma yasam ma tajawu. Ada orang-orang yang sedang sibuk memberikan minuman binatang-binatang ternak mereka. Sedang memberikan minum binatang-binatang mereka. Ya ada juga orang-orang ya kata Rasulullah warrojulu yukimu silaatuhu fis ada orang-orang yang sibuk sedang mengatur barang dagangannya di pasar sedang mengatur pak toko ya sedang mengatur barang dagangan di pasar kemudian kiamat itu datang dengan tiba-tiba Ya, Nah bagi orang yang sudah mengilmuinya, dia dengan membaca gejala-gejala tanda-tandanya, maka dia akan bersiap-siap. Ya, bahwa kiamat itu tanda-tandanya sudah ada. Ya. Maka kapan kiamat terjadi? Kiamat terjadi, Rasulullah tidak menjawab. Allah turunkan ayat ini. Ya, inna ma'ilmuha inda rabbi. Ya, pengetahuan tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi nggak diberitahu, malaikat nggak diberitahu. Ya. Bahkan ketika di Madinah, sahabat beberapa kali bertanya, Ya Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi? Kapan hari kiamat itu terjadi? Kata Rasulullah, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi sendiri nggak jawab ya. yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi urusan tentang kapan hari kiamat itu terjadi itu oleh Rasulullah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian sebenarnya pertanyaan yang oleh orang-orang kafir selalu menghantui mereka, kapan sih hari apa? Iya, saat mana kiamat itu terjadi? Waktunya kapan? Ya, maka dalam beberapa ayat ya dan dalil dan hadis Allah hanya memberikan isyarat bahwa kiamat itu sudah dekat. Ya, kiamat itu sudah dekat. Salah satu firman Allah Taala ya yaitu firman Allah Taala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-1. Iktaraba lin-nasi wa hum iktaraba lin-nasi sa'atu wa hum ghaflatun.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 Ini jelas ini ayat ini. Ini menjadi dalil bahwa Allah hanya menjawab bahwa kiamat itu sudah dekat. Iktarba linnasi bisa wa hum fi roblatin mu'aridun. Ya. Telah dekat datangnya hari kiamat, telah dekat datangnya hari mereka untuk dihitung semua amalnya, maksudnya hari kiamat. Wa hum fi roblatin mu'aridun. Sementara mereka ketika itu dalam keadaan lalai dan berpaling. Jadi ketika kiamat terjadi, manusia dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai. Ya. Bahkan para salaf ya, kalau tidak salah yang berpendapat seperti ini adalah Imam Mujahid dan Allah, ya seorang tabi'in bahwa manusia yang ter, yang hidup ketika kiamat itu yang sebenarnya terjadi itulah seburuk-buruk manusia. Manusia yang ketika kiamat terjadi dia masih hidup itulah seburuk-buruknya manusia. Karena apa? Ketika itu ulama sudah banyak wafat. Sehingga merajalela kebodohan seperti yang sudah kita sampaikan dalam beberapa Jumat ulama diwafatkan. Ya, merajalelanya ya, mari sudah kita sampaikan ya. Ulamanya wafat, kebodohan merajalela, miras ya, dilakukan terang-terangan. Ya, coba bayangkan. Benar kan? Yang sudah kita sampaikan di khutbah Jumat kemarin itu, saya baru menyampaikan satu tanda kiamat. Ya, yaitu ayyurfa ilmu ilmu diangkat cara Allah mengangkat ilmu ya yaitu biqabdil ulama dengan mewafatkan ulama sehingga menyebar menyebar kejahilan manusia bodoh ya ulama-ulama yang jujur ulama yang takut kepada Allah ini disebut ulama rabbani ya maaf saya tidak berlebihan mengatakan ini jangankan di zaman kita di zaman para salaf saja Jangan melahmat contohnya. Ada ulama-ulama yang betul-betul jujur, tapi ada juga ulama-ulama yang berada di pintu penguasa. Ulama yang ada di pintu sultan. Yang kerjanya memberikan fatwa pembenaran atas maunya penguasa. Ya. Kata Imam eh, kata Imam Sufyan uh, Sufyan ya. إذا إذا رأيت عالم على على أبواب سلطان فاحذره فاعلم أنه للسنة ya, Sufyan al sawri Sufyan Al-Thawri siapa yang tak kenal Sufyan Al-Thawri ya. kalau kau lihat ulama keluar masuk di pintu penguasa dalam rangka menjilat mereka fa'lam annahu lisun fahdaru hati-hati Fa'alam annahu lisun. Ketahuilah, dia itu maling. Itu itu zaman itu. Ya. Sudah seribu lebih tahun yang lalu. Lantas bagaimana dengan zaman kita ini? Ya, tentu lebih banyak lagi. Di mana orang jujurnya sudah pada wafat. Ya. Merajalelanya kebodohan. Dilakukan terang-terangan mirah Coba lihat. Ya. Mati berjamaah. Bukan sholat berjamaah. Mati berjamaah menenggak apa? Miras oplosan. Mati berjamaah menenggak miras oplosan. Masya Allah. Kok bisa mereka nggak tahu gitu? Nah, ini karena tidak dilakukannya amar ma'ruf nahi dibiarkannya kezaliman ya dilihat saja itu kemaksiatan ya bahkan terang-terang sudah jelas-jelas ya kalau dalam Islam sesuatu hal yang kalau sedikit itu memabukkan eh kalau diminum sedikit mabukkan itu haram itu tentunya bukan miras saja semua yang membuat tertutupnya akal miras narkoba gitu. Nah hari ini merajalela gitu. Bahkan anehnya hari ini minuman keras itu ada dosisnya. Ada takarannya. Kalau di bawah sekian persen, tidak apa-apa. Tidak dilarang. Nah ini kalau ditinjau dari kacamata Islam sudah sudah jelas-jelas ini haram. Ya, melegalkan yang haram. Nah, maka jangan kaget kalau ada orang 17, 18 orang mati berjamaah. Ya. Minuman itu dinilai 50% kurang memabukkan. Kabarnya Allah alam. Benar apa enggak? Di antara campurannya itu dicampur dengan autan. Allah alam. Ini konon kabarnya. Jadi mereka minum itu sudah kebal karena apa terbiasa minuman keras. Jadi minum minuman yang dijual biasa nggak mempan. Ya. Maka mereka minum cari yang lebih keras lagi. Nah, miras oplosan, kabarnya dicampur autan. Kok nggak sekalian dicampur racun tikus? Ya. Nah inilah ini keadaan nih. Benar kata Rasulullah, di antara benda kiamat itu sudah merajalelanya miras. Wa yashratul khamar. Ya. Nah, kemudian kamu akan lihat nanti 50 wanita laki-laki satu. Ya, digambarkan apa? Kalau secara hakiki memang betul bahari ini yang banyak lahir ke dunia itu dari bayi-bayi itu lebih banyak wanita daripada laki-laki. Ya. Tapi arti ini bukan arti yang arti hakiki ada arti yang lain yaitu majasi. Ya. Arti majasi kiasan. Artinya apa? Hari ini dikumpulkan lima puluh laki-laki hanya satu orang yang rijal. Paham itu? Hanya satu orang yang rijal. Ada orang bima enggak? 49-nya nisa, wanita. Ini arti majasi. Ini bukan kata saya, ini kata ulama. Menjelang hari kiamat. Benar gak? Benar hari ini orang mau menyampaikan yang hak saja. Ah. Menyampaikan yang benar. saja. Mulut seperti terkunci. Dalilnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya ada. Kitab-kitabnya pun bisa dicari. Tidak mau orang menyampaikan ini. Bahkan sudah menyampaikan, mendengar saja takut. Aduh, terlalu keras. Ada pengajian yang lunak, ada yang keras ternyata masalah Nah, ini inilah ya keadaan sudah seperti ini. Ya. Nah kembali kepada materi, Allah hanya menjelaskan bahwa kiamat itu sudah dekat. Kapan? Itu rahasia Allah. Ya, bahkan satu lagi dalil yaitu surat Al-Qamar ayat 1. Surat 54 ya, ayat ke-1. Belum bisa ya? Belum. Iktarabat iktarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, telah datang, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Benar ya? ya, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah terbelah bulan. Ayat ini dalam tafsir Imam Bukhari dijelaskan bahwa berkali-kali musyrikin Quraisy itu menguji menguji Muhammad ini nabi benar atau nabi palsu. Ditanya kapan hari kiamat, Nabi tidak bisa jawab. Ya, karena itu memang hak Allah, rahasia Allah. Ya. Tetapi Allah hanya memberikan isyarat dengan turunnya ayat-ayat ini bahwa kiamat itu sudah dekat. Dan isyarat lain yang menjadi mukjizat Nabi yaitu terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Jadi di Mekah pernah ada peristiwa, ya, itu pun terjadi karena pertanyaan-pertanyaan ini. Gitu. Ya. suatu hari hadisnya saya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik ya bahwa suatu hari bulan pernah terbelah dan itu menjadi mukjizatnya Rasulullah. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang musyrik yang melecehkan Rasul. Kalau dia benar nabi, buktikan mana bukti kenabiannya. Coba jawab, kapan kiamat itu? Ya, tapi nggak bisa jawab, tunggu wahyu. Nah, wahyu-wahyu yang turun inilah iktarabatis sa'atu man syaqqal qamar ya telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah terbelah bulan yang aneh mereka melihat dengan matanya sendiri bulan itu telah terbelah setelah mereka melihat ada mereka mengatakan hmm, Muhammad bukan sihir tadi minta bukti coba buktikan kalau kamu benar Nabi setelah qadarullah Allah mentakdirkan ya atas izin Allah bulan itu terbelah yang menjadi mukjizatnya Nabi salah satunya itu. Terbelah bulan mereka mengatakan coba lihat Muhammad itu kan sihir. Ya, maka inilah turunnya ayat ini untuk menjawab ya bahwa tuduhan-tuduhan mereka kepada Rasulullah bahwa Muhammad itu nabi yang mengaku-ngaku nabi. Ya, maka diturunlah ayat-ayat ini. Ya. Nah kembali kepada materi, Allah hanya menjelaskan kalau ada pertanyaan kapan kiamat itu datang, jawabannya berdasarkan nas-nas ini bahwa kiamat itu dekat. Bahkan ketika Rasulullah SAW hidup, Rasulullah mengatakan, "Bu'istu ana wasa'ah kahatain." Saya diutus antara saya dan datangnya hari kiamat kahatain seperti dua jari ini ya seperti dua jari ini di hadis yang lain sahih riwayat sahih dari Imam Bukhari di hadis yang lain umur umat Islam dengan datangnya hari kiamat itu ya baina salatul asr ya was salatul maghrib antara salat asar dan salat maghrib maksudnya dekat kalau zaman Rasulullah saja sudah diibaratkan antara aku diutus dengan hari kiamat seperti ini, itu sudah 1400 yang tahun yang lalu. Bagaimana sekarang ini? Kita ini tinggal menunggu sisa-sisa. Ya, tinggal menunggu sisa-sisa. Orang-orang musyrikin Quraisy sudah mendengar ayat-ayat ini, sudah mendengar hadis-hadis Rasulullah, masih saja tidak percaya ya sehingga dalam surat al-ma'arij itu Allah abadikan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mereka orang-orang kafir itu melihat datangnya kiamat itu masih jauh masih jauh ternyata keterangannya mustahil jadi orang-orang kafir itu memandang bahwa kiamat itu mustahil wa narahu qariba sementara kata Allah ya bahwa kiamat itu dekat ya kiamat yang menjadi azab buat mereka ya itu dekat ya orang musyrik mengatakan masih jauh kiamat itu ya mereka mendustakan hari kiamat maka Allah turunkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 6 dan 7 itu innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba mereka memandang azab Allah berupa hari kiamat itu jauh padahal kata Allah sudah dekat Ya, maka dalam beberapa ayat Allah mengumbar orang-orang kafir. Zarhum yahudu wa yal'abu. Biarkan mereka itu mengalah-alah kamu, hai Muhammad. Ya, dan mempermainkan kamu. Biarkan kata Allah. Ya, mereka tetap akan diazab oleh Allah Subhanahu Ya. Masih ada waktu? Ya, sedikit lagi. Maka hadirin jemaah rahimatullah berdasarkan ayat-ayat ini ya dari pertanyaan yang muncul kapan kiamat itu terjadi Allah hanya memberikan jawaban kiamat itu dekat waktunya adapun kapan itu rahasia Allah Rasul tidak diberitahu malaikat pun tidak diberitahu hanya nanti oleh Rasulullah dijelaskan tanda-tandanya. Inilah nanti ke depan yang akan menjadi pembicaraan kita. Tanda-tanda kiamat ya alamatus sugra wa alamatul kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Insyaallah ke depan. Maka terakhir Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sungguh dusta Sungguh dusta sedusta-dustanya manusia. Dengan ayat-ayat ini yang mereka mengatakan mereka tahu kapan kiamat terjadi. Ya. Sungguh dusta manusia dengan sedusta-dustanya yang dengan penjelasan Allah berupa ayat-ayat ini ya mereka kemudian mengklaim mereka mengetahui dengan pasti kapan kapan kiamat terjadi ada nggak orang seperti itu ada ya Ya, diantaranya. Nah, orang Syiah pun begitu. Ya. Nah, termasuk liahidan itu, ya, liahidan. Ya. Termasuk yang yang mutakhir lagi ada orang barat siapa namanya? Kafir barat ya. Hah? Yang mengatakan kiamat 2012. Hah? Eh? Sama Loren juga. Ya, kiamat 2012. Tunggu punya tunggu, gak juga terjadi. Karena apa? Mereka bohong. Oh Nabi aja kekasih Allah gak diberitahu. Kamu kafir mengaku tahu di kiamat. Mustahil. Kata Imam Ibn Qayyim al jauziyah Dengan ayat-ayat ini, orang yang menganggap dia tahu kiamat itu terjadi, sebohong-bohongnya orang. Ya, hanya saja Allah dan Rasul memberikan isyarat-isyarat. Alamatul sugra wa alamatul kubra. Tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Inilah yang perlu kita ketahui. Karena apa? Dengan terjadinya tanda-tanda itu fitnah, kerusakan, malapetaka itu akan terjadi. Sebelum kiamat yang sebenarnya terjadi, akan terjadi fitnah. Apa itu fitnah? Kerusakan. Kemudian al-malahim. Apa malahim? Huru hara. Peperangan-peperangan. Masya Allah, sayang umat Islam nggak mau belajar. Semua yang terjadi sekarang di Syria, di Irak, ya itu sudah sudah didahului oleh hadis. Hadisnya sudah ada. Nanti akan kita sampaikan. Cuma karena nggak mau buka kitab, nggak mau belajar. Nah inilah yang akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Sehingga kita tahu bahwa tanda-tanda kiamat itu sudah di depan mata kita. Ya, ada bahkan ada yang sudah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung pertemuan kita ini, pengajian kita ini pekan depan.